بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبك ورسولك النبي الأمين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا رب بنا بارك لنا في جمعنا هذا بارك لنا في جمعنا هذا وبارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أجسادنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في شوارعنا وبارك لنا في أسواقنا barik lana fi masajidina barik lana fi kulli ma ya arhamar rahimin amma ba hadirin hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan pengajian kita membaca kitab hadis artinya kita saat ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Riyadhus Salihin hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al Imam An Nawawi rahimahullah taala nafa'anallah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin kita sampai kepada bab muraqabah sidik sudah selesai as-sidik sudah selesai babus sidik untuk menjadikan orang itu jujur, untuk menjadikan orang Baik. Kita sampai kepada bab al-muraqabah. Huh? Muraqabah ya, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Muraqabah Kalau Allah Ta'ala babul muraqabati bab muraqabah. Muraqabah itu artinya muraqabatullahi menjadikan diri kita itu senantiasa merasa bahwa Allah menyaksikannya. Sehingga seorang hamba susah untuk melakukan kemaksiatan. Mau mencuri? Oh, Allah menyaksikan saya dan menjadikan seseorang hamba ingin selalu berbuat baik. Tidak usah jauh-jauh. Suami istri yang lagi saling mencintai. Ia akan selalu mencari ridho pasangannya ya. Tidak ingin berbuat sesuatu yang menyakitinya. Mengabdi, senyum, lateni, suami lateni istri karena cinta. Bahkan tidak ingin terlihat kasar, tidak baik. Itu dengan sesama manusia. Suami istri dengan Allah. Kalau sudah makam kita muraqabah nanti dalam hadis Nabi sampai makam ihsan, merasakan bahwa dirinya itu terus disaksikan oleh Allah. Memang keyakinan Allah menyaksikan ada, tapi kadang-kadang hilang. Lalai bukan karena tidak percaya Allah menyaksikannya akan tetapi tertutup dengan hawa nafsunya sehingga bermaksiatlah seseorang. Ini murokobah ini penting dan ahli tasawuf itu menekankan dalam sisi murokobah ini luar biasa. Makom ihsan, murokobah itu makom ihsan. Sehingga nanti seorang pada derajat seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala bahwa seorang mukmin itu aslinya kalau keimanannya terus dijaga dengan murokobah ini nggak akan bermaksiat. Karena apa? Orang bermaksiat itu bagi ahli iman cuman ada dua pilihan. Satu, waktu seorang ahli iman itu bermaksiat, berkeyakinan Allah tidak melihatnya. Kalau ada orang meyakini Allah tidak melihat, bagaimana hukumnya? Kafir ya. Allah Maha melihat dibilang tidak melihat. Jadi kalau ada seorang ahli iman melakukan kemaksiatan lalu berkeyakinan Allah tidak melihatnya namanya keluar dari Islam murtad. Kafir. Yang kedua adalah jika ada orang bermaksiat sambil bermaksiat dia yakin Allah menyaksikannya. Gimana kira-kira? kurang ajar ya. Yakin Allah menyaksikannya, kenapa dia bermaksiat? Maka disinilah dengan murokobah ini celah maksiat semakin sedikit. Memang tidak ada dari kita ini yang tidak pernah bermaksiat ada tentunya kesalahan-kesalahan karena ada hawa nafsu. Allah memberikan kepada kita hawa nafsu Hawa nafsu ini ternyata bagi ahli iman untuk mencapai kemuliaan dan bagi ahli kehinaan akan memasuki jurang kehinaan. Allah memberikan kepada kita hawa nafsu sehingga manusia soleh itu bisa lebih bagus dari malaikat karena dengan hawa nafsunya yang dikekang. Lalu kalau malaikat kan tidak diberi oleh Allah hawa nafsu maka tidak ada yang namanya maksiat pelanggar Allah Subhanahu wa taala tapi manusia itu diberi hawa nafsu kok bisa menjaga, mengekang. Maka pangkatnya lebih bagus dari malaikat. Manusia soleh lebih bagus dari malaikat. Dan paling dan paling bagusnya manusia lebih bagus dari paling baiknya malaikat. Kalau paling baiknya manusia adalah Rasulullah. Paling baiknya malaikat adalah Jibril maka Rasulullah lebih utama dari Jibril. Adapun malaikat-malaikat biasa, maka manusia yang soleh, yang bertakwa kepada Allah lebih bagus dari malaikat-malaikat biasa. Ini kenapa orang soleh? Nah, tapi kalau orang banyak maksiat, nyebur maksiat sana, nyebur maksiat sini, ya tidak, bukan itu. Maka ini, murokobah ini penting sekali. Bahkan di dalam kitab ini kalau tidak salah amat panjang ini berbicara tentang murokobah. Begitu pentingnya makna muraqabah dan para ahli tasawuf menekankan makna muraqabah. Melatih diri kita untuk sadar bahwa Allah menyaksikannya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Alladhi yaraka hina takumu wa taqallubaka fis Allah adalah zat yang menyaksikanmu di saat engkau berdiri dalam solat di dalam ibadah. Wataqallubaka bisajidin dan Allah juga yang melihatmu di saat engkau berkiprah. Ini ditafsiri ibadah di antara ahli-ahli ibadah. Maksudnya apa di sini? Engkau yang punya kiprah untuk beribadah dengan macam-macam ibadah. Baik itu sholat yang ada berdiri dan ada sujudnya. Engkau yang telah berada di tengah-tengah mereka ahli sujud. Ada seribu ahli sujud dan engkau ada di tengah-tengah mereka. Maka Allah menyaksikan kamu. Allah melihatmu. Maka kalau sujudnya enggak benar pun Allah tahu. Kalau sujudnya bukan karena Allah pun tahu. Maka di sini Takallubak. Takallub itu bolak-balik. Maksudnya kesibukanmu di dalam urusan ibadah di tengah-tengah orang beribadah, Allah menyaksikan kamu. Tidak akan ada yang terlepas, tidak akan ada yang tidak dilihat oleh Allah. Di sisi lain, maka kita harus perhatian dengan amal kita. Jangan sampai amal kita bukan karena Allah. Allahu itulah yang duru ilah ajsadikum wala ila suarikum. Allah tidak melihat jasad kita dan tidak melihat kepada ha, tingkah laku dohir kita, tapi Allah melihat hati kita. Artinya yang terpenting hati. Kemudian hati ini adalah yang akan menggerakkan semoga semua anggota dohir. Kalau orang hatinya baik, dohirnya baik. Hatinya katanya baik, dohirnya enggak baik, bohong. Karena mesinnya, mesin kayak komputer, mesinnya ada di sini. Di dalam hati. Kalau orang hati, coba orang ketakutan, itu kan dari hati yang takut. Bisa lari terbirit-birit, padahal kemarin setengah lumpuh katanya kan. Bisa. Lari terbirit-birit karena rasa takut menghantuinya. Begitu juga orang yang bersemangat Begitu cinta kepada ibundanya, tak tanya ibundanya datang, dia bisa berdiri biarpun dia dalam keadaan lemah. Sayyidina Adam alaihissalam untuk mengejar cintanya kepada Sayyidah Hawa, karena istri yang dicintainya dan halal, lihat, menempuh perjalanan India sampai Jeddah, tidak pernah merasa lelah. Begitulah dengan semangat di dalam hati, semangat kecintaan. Begitu juga cinta, semua cinta. Baik karena Allah atau bukan karena Allah. Baik karena Allah atau bukan karena Allah, tapi kalau sudah gerakan dalam hati, lihat. Sudah duitnya banyak, lihat. Cari lagi karena cintanya harta. Sampai istrinya itu ngomong, saya itu sudah istri suami ini. Suka kita ketemu sama orang, pengen suaminya itu di rumah. Seorang istri pengen suaminya di rumah, sampai di rumahnya itu ada ada satpamnya, ada ini. Karena suaminya jarang pulang di rumah. Istrinya itu ngomong, duit sudah banyak suamiku itu. Akan tapi saya pengen di rumah, tapi masih saja duit, yang dikejar duit, yang dikejar duit, yang orang cinta sama duit, istri nomor dua. Dipikir istrinya butuh duit. Memang sudah cukup duitnya, bayangkan mobilnya, rumahnya, gedung oh segala macam. Tapi lihat, kalau sudah orang cinta dibelai, tidak tidur malam. Begitu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang bangkit melakukan sholat dengan mudah. Bangkit melakukan bangun malam dengan mudah. Bangkit untuk melakukan kedermawanan, baik kebaikan dengan mudah karena hati. Maka murokobah itu maknanya adalah ngoreksi hati, sadar tidak hati kita ini kalau Allah menyaksikan kita. Lagi-lagi ini ilmu yang dibangun oleh ilmu tasawuf. Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Allah bersamamu, tapi ingat, bersamamu bukan datnya itu nempel dengan kamu atau bersamamu. Bahasa indah. Jangan khawatir, aku di belakangmu. Apa maksudnya? Akan bantu ya. Iya, bukan berarti nguntit ya. Lah ini kan orang ada sebagian orang dari kelompok-kelompok yang bukan ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah kalau kita kan ahli sunnah wal jamaah asyariah. Ada sekelompok ngaku ahli sunnah wal jamaah itu nggak mau mentakwili sesuatu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nih, ini maknanya adalah Allah bersamamu dalam apanya? Pengayomannya, perhatiannya, rahmatnya, kasih sayangnya itu bersamamu. Allah menyaksikan terus Dimanapun kamu berada, berapun kamu di dalam lubang yang sangat dalam, Allah bersamamu dalam memperhatikanmu, melihatmu. Waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi shayun bil ardi walla fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah baik di bumi atau di langit. Enggak ada yang tersembunyi sedikit pun biarpun itu berada di dalam hati orang. Kalau bahasa pepatah dalam laut bisa diduga tapi dalam hati siapa yang tahu? Bagi Allah tidak ada itu. Tahu Allah semuanya. Bisikan-bisikan hati kita. Tapi Allah juga maha kasih ya. Bisikan hati yang jelek. Tidak ditulis dengan dosa. Pengen lakukan sesuatu yang jelek. Hama. bisa melak. Hati sadar. Tidak ditulis dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pengen baik, ditulis. Makanya kalau pengen yang baik-baik aja. Biarpun belum melaksanakan, pengen baik. Ya Allah, saya pengen nyumbang. Saya pengen bantu fakir miskin tetangga saya. Pengen-pengen yang baik dulu lah. Latih pengen, tapi pengen yang benar. Bukan pengen pura-pura dengan lidah. Kalau pengen benar, eh, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini melakukan bangun malamnya Lalu sampai beli banner Dua kiri kanan Tak beneran Subhanallah Pesan sana suami sinian Suka basah semua di sini Gak bangun nah. Ini sudah dapat pahala itu Belum ditanya sih kemarin Hasilnya gimana Sudah bangun malam semua Belum nah, Jadi ingin kemauan untuk melakukan kebaikan ini ada nilainya Ibu belanja beli beker Itu ada pahalanya Jangan dianggap tidak ada nilainya Pesan kepada suaminya matikan televisi di sore hari untuk bisa bangun malam. Itu sudah ada pahalanya. Jadi ibadah itu jangan dianggap hanya duduk di masjid. Semua usaha kita untuk ke masjid, beli makanannya, beli air wudhunya, apa, beli eh, tampen nampung air untuk wudhu. Semua itu ada pahalanya kalau memang orang ini bekerja, berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak tersembunyi bagi Allah. Kalau kita tersembunyi, ibu beli sesuatu di pasar, nggak ada yang tahu untuk apa itu. Ibu beli tabung penampung air untuk apa? Bisa saja untuk hanya sekedar mandi, tak apa sekedar mandi. Tapi ibu ternyata apa? Susah sekarang kalau wudhu, pamnya sering macet lah. Untuk wudhu, yang tahu hanya Allah itu. Orang hanya melihat orang beli penampung air. Jadi Allah tahu di dalam hati kita itu. Mau apa itu? Atau sebaliknya. Nah untuk bilah bukan ini. Pengen beli baju, lipstick, dan dan untuk apa? Pengen pamer dengan laki-laki yang haram. Biarpun dia tidak ngomong belanja pakai jilbab rapi, tapi Allah tahu ini niatnya jelek ini orang. Jadi Allah tahu ini murokobah ini yang harus kita hadirkan. Wa ta'ala inna ah, Allah itu senantiasa melihat dan memperhatikan. Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Ini satu gambaran pengetahuan Allah yang luar biasa. Allah itu mengerti khianatnya mata itu begini. Kalau kita kalau kita kan tidak ngerti ya. Nah, maksudnya, yang tahu hanya yang diisyarati saja ya. Kalau saya isyarat, nah, misalnya kita sudah menanti, eh kalau ada orang anu tatanya ada orang pakai baju merah datang. Nah, tahu yang saya kasih tahu, tapi ibu nggak tahu ngapain saya gini-gini ya. Nah, tapi Allah tahu Allah tahu semuanya. Makanya termasuk menggunjing dengan ini bisa. Nah, Allah tahu menggunjing tidak hanya dengan mulut. Tapi dengan kerdipan mata, dengan isara dengan matanya, termasuk menggunjing. Biarpun anda tidak mengucapkan dengan lidah anda, Allah tahu maksudnya kerdipan mata itu apa. Sapu tangan yang diangkat. Kalau ngangkat sapu tangan kan tidak ada apa-apanya ya. Sering ngangkat sapu tangan, tapi Allah maksudnya apa? Allah tahu maksudnya apa? Gunjing. Ada seorang perempuan ketinggalan sapu tangan. sapu tangannya siapa? Ini dari orang yang ngasih ini. tahu ini, menghina orang dengan kiraan tingkah laku. Jadi Allah tahu semuanya. Wa ma suduru dan apa yang tersembunyi di hati ini Allah tahu. Semoga Allah. Jadi rupanya harus dibangun keyakinan ya orang munafik, orang yang berdusta, yang berbohong, termasuk ustadz yang berbohong, Allah juga tahu. Kita yang berbohong, Allah tahu. Kelihatannya kita sujud, tapi ternyata maksudnya lain tahu. Barangkali juga penceramah tahu. Allah tahu yang di hati kita. Maka ini murokobah ini penting ya. Juru dakwah harus perhatian dengan makna murokobahnya. Yang suka nyumbang harus perhatian dengan makna murokobah ini. Jangan-jangan bukan karena Allah. Ceramahnya jangan-jangan ada yang dikejar. Tren. Kayak dikerumunin orang. Banyak jamaahnya. Ini kan termasuk godaan-godaan. Kiai banyak santrinya. Sama. Ahli dunia dengan dunianya. Jadi kita harus men, apa apa yang di hati kita ini harus kita yakini bahwa Allah tahu. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun adapun ayat-ayat yang ada sangkut pautnya dengan makna memperhatikan hati, meyakini Allah melihat hati kita, melihat kita. Ayat berkenaan dengan hal itu sangat banyak sekali. Jadi wa itu ah, wa pun haditsu adapun banyak maklumatun sudah masyur, Sudah masyur Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Tapi hakikat memahami dengan hati ini loh yang susah. Memahami dengan hati inilah yang susah. Makanya ini pelajaran khusus Imam Ghazali juga memperhatikan masalah amalul kulub apa yang ada di hati itu Imam Ghazali punya bab khusus dalam Ihya Ulumuddin panjang untuk menggarap hati ini loh, bisikan-bisikan Imam Nawawi pun di sini juga menulis dengan yang sangat banyak masalah merokobah ini. Jadi ngomong itu orang gampang, Allah tahu. Bahkan di saat ngomong Allah tahu dia dusta dia itu karena dia punya maksud. Biar dipercaya kalau dia orang soleh misalnya. Lalu ngomong Allah menyaksikan kita pak Perdagangan kita ini dilihat oleh Allah Padahal dia mau bohongnya ada sampai demi Allah wallahi. Lah bersumpah dengan Allah kan sebetulnya ingin menunjukkan kalau dia itu yakin Allah melihat tapi wallahinya untuk bohong dalam jual belinya, lihat. Begitu ngerinya. Terus kita harus koreksi ya, tidak ada yang terbebas dari yang namanya godaan syaitan dan hawa nafsu. Agar senantiasa hati kita selamat, yakini Allah melihat kita, Allah melihat kita. Itulah yang menjadikan kita jauh dari kemaksiatan, selamat daripada kehinaan. Wal awwalu hadis yang pertama adalah An Umar bin Khattab dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala beliau berkata bainama nahnu julusun inda Rasulillah tatkala kami duduk dengan Rasulillah biasa Rasulullah duduk dengan murid beliau termasuk Sayyidina Umar bin Khattab Zata yaumin pada suatu ketika ittala alaihi ittala alaina rajulun tiba-tiba muncul satu orang Syadidu bayadi thiyabi, bajunya putih bersih. Sawadi sya'ri, rambutnya hitam pekat. La yura alaihi atharus safari. Tidak ada bekas bepergian kayak orang keluar dari kamar dandan bersih. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada satu orang pun dari kami yang hadir itu tahu ini orang asing tiba-tiba duduk dengan Rasulullah. Hatta jalasa ilan nabi sampai orang itu duduk dengan Nabi Muhammad. Jadi waktu Sayyidina Umar bersama sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Umar bersama sahabat-sahabat Nabi lagi duduk tiba-tiba ada orang yang rambutnya hitam pekat, bajunya bersih, bersih tidak ada lucetnya, tidak ada apa? leceknya, tidak ada. Pokoknya tidak ada bekas pergian. Tiba-tiba duduk bersama Rasulullah Fa'asnada rukhbataihi ila rukhbataihi lalu menempelkan lutut dengan lutut. Begitu akrabnya, dekat seolah-olah memang sering ngobrol. Tapi kok sahabat Nabi nggak pernah tahu siapa orang ini? Jadi lututnya nempel dengan lutut, ngomongnya dekat. Bayangkan, cuma setengah meter muka dengan muka. Memang biasa kalau orang ngomong dengan kemesraan dengan sahabatnya pun begitu. Kadang ngomong dengan istri di sana. Nah, mana, mana? Ya, janganlah dekat sama istri yang baik kalau ngomong perhatikan sambil ya dengan teman baik. Nah ini Rasulullah itu dengan dengan orang tersebut sangat akrab, kelihatan akrab. Lutut dengan lutut nempel. Wa wada'a ala fakhidai. lalu meletakkan tangannya di paha. sangat akrabnya. Sampai Gimana baik Ini kabar sampainya sehat. Ibaratnya begitu kalau kita ini bukan basa-basi untuk menyapa hati ini gimana baik, keluarga baik, semoga ini. Ini dengan begitu dekatnya. Waqala ya Muhammad wahai Muhammad. Maksudnya ya Rasulullah wahai Muhammad. Akhbirni anil islami. Kasih tahu aku tentang apa itu Islam. Islam itu apa? Waqala Rasulullah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Al-Islamu Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hendaknya engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Rukun Islam yang pertama adalah bersyahadat. Jadi untuk masuk Islam orang itu bersyahadat. Di sini ada ilmu kemasyarakatan sedikit yang perlu kita hadirkan bab syahadat ya. Orang itu kalau anaknya orang Islam itu lahir pasti Islam biarpun tidak bersyahadat maka kalau ada kelompok yang mengatakan kalau belum bersyahadat lagi tidak sah itu pasti kelompok keblinger jadi kalau anaknya orang Islam itu sudah langsung Islam biarpun dia tidak bersyahadat jadi maksudnya kalau pengen masuk Islam harus bersyahadat itu hanya orang kafir anaknya orang Islam itu kalau lahir langsung Islam. Dan tidak ada istilah murtad bagi anak-anak yang belum balik. Mohon maaf. Ada seorang suami istri muslim ya. Punya anak. Anaknya masih kecil. Tapi melakukan kemurtatan. Tidak disebut sebagai murtad tetap Islam dia itu. Karena orang balik tidak dihisap. Tidak dihitung sebagai dosa ya anak kecil. Dan kalau sudah dewasa, baru nanti kalau sudah balik, ciri-ciri balik adalah orang yang keluar mani pada usia 9 tahun ke atas atau keluar darah head, ya, atau usianya sudah masuk 15 tahun. Jadi kalau orang sudah balik menguat mengucapkan kalimat kafir, mengkafirkan menjadi murtad. Iya. Tapi kalau anak kecil, anaknya orang Islam tidak. Kemudian seandainya orang itu sampai dewasa diam, Dok. Enggak bersyahadat tetap Islam ya. Tetap Islam. Cuma nanti diseksa oleh didosa karena bisa saja enggak sholat. Bagaimana dia tidak bersyahadat kan? Tapi yang jelas masalah pembahasan asyhadu alla ilallah asyhadu anna muhammad rasulullah ini hanya untuk orang kafir. Kalau anaknya orang Islam sudah Islam ya. Lah untuk orang kafir yang kedua. Untuk orang kafir ada dua, anak-anak dan dewasa. Kalau anak-anak kafir anaknya orang kafir maka dia juga kafir. Biarpun menghafal Al-Quran dan sholat lima waktu. Anak kecil ya. Anaknya kecil orang kafir itu sahadatnya belum diterima karena dia belum berakal, belum balik. Ini kok indah ya. Jangan sampai ketukar keblinger sekarang ada sebagian kelompok harus baiat lagi dan bersyahadat lagi karena Islammu belum sah. Nah ini kan tidak ada ilmunya itu. Ini adalah kesepakatan ulama, para ahli akidah. Dari pengikut Asyairah dan Maturidiyah, semuanya ahli akidah. Jadi anak-anak kecil, anaknya orang kafir, itu adalah tetap kafir tapi tidak dosa. Gelarnya kafir itu maksudnya apa? Dia mewarisi dari bapaknya yang kafir. Statusnya di dalam urusan keduniaan dia adalah kafir. Biarpun dia menghafal Al-Quran ataupun dia sholat lima waktu rajin, tapi ingat dia adalah statusnya sebagai kafir sebab syahadatnya anak kecil belum diterima. Tapi ingat, anaknya orang kafir kalau mati kecil itu surga langsung, bapaknya yang di neraka. Ada anaknya mohon maaf, anaknya orang kafir yang tidak Islam, masih umur dua tahun meninggal, tiga tahun meninggal, surga itu. Karena dia mati dalam keadaan tidak punya dosa. Termasuk anaknya, apalagi anaknya orang Islam kan? Anaknya orang kafir kalau kecil mati itu adalah masuk surga. Maka ini yang mengukuhkan keimanan. Semoga anak-anak kita sehat, segar bugar sampai dewasa menjadi orang-orang soleh ya. Kalau ada anak kecil meninggal itu sebetulnya itu adalah surga. Tabungan bagi ibu bapaknya, bisa roh kabar gembira. Jika ada seorang muslim mempunyai anak meninggal, maka ketahuilah ia adalah yang bakal menyambutnya di surga nanti. Tapi orang tua akan menangis, seolah-olah kasihan ya. Padahal di alam barzah lebih enak daripada pelukan ibunya. Anak kecil yang mati itu ternyata di alam barzah lebih enak daripada pelukan ibunya. Kadang-kadang masih dicubit sama ibunya ya. Kadang-kadang masih dimarahi oleh ibunya. Kadang-kadang masih terlambat ngasih makannya. Tapi kalau sudah di alam barzah itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka ini adalah termasuk tabungan. Tapi kita ingin bahwasanya anak-anak kita juga dewasa menjadi sebab syafaat kita mendapatkan kemuliaan. Ada anak-anak memberi syafaat kepada anak nanti. Kita kepleset sedikit sedikit anak kita menyelamatkan anak yang amalnya soleh banyak, ahli ibadah. Kemudian orang dewasa, orang kafir dewasa, kalau mau masuk Islam harus bersyahadat. Nah, ini babnya. Orang kafir mau masuk Islam, caranya bagaimana? Bersyahadat, berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersyahadat. Dan kebanyakan ulama mengatakan harus diucapkan dengan lidahnya. Mengucapkan dengan lidah ini adalah berbeda pendapat di antara ulama. Sebagian mengatakan sebagai keharusan untuk sahnya keimanan. Enggak sah kalau tidak diucapkan dengan lidah. Berarti masih kafir ya. Kalau baru mengucapkan dengan lidah. Tapi sebagian ulama mengucapkan mengatakan yang penting hatinya dulu iman. Adapun masalah mengucapkan dengan lidah itu hanya agar dianggap sebagai umat Islam di tengah-tengah masyarakatnya. Kalau belum bersyahadat kan orang belum tahu kalau dia masuk Islam. Biarpun hatinya percaya dengan Nabi Muhammad. Percaya kepada Allah, tapi kalau belum belum syahadat bagaimana? Kan belum tahu kita kalau dia belum Islam. Makanya sebagian ulama bahasanya an-nutqu bisyahadataini mengucapkan kalimat syahadat itu adalah ada yang mengatakan syatrun minal iman, bagian dari iman, gak sah kecuali orang harus bersyahadat dengan lidahnya. Ini pendapat jumhur lama. Sebagian lagi mengatakan syat syartun minal iman, syarat iman. Tapi syarat ini ada dua. Ini sedikit Ibu mungkin bagi yang sudah pernah belajar. Syarat yang satu syarat li ijra'il ahkam ad-dunyawiyah, syarat untuk diakui sebagai umat Islam di dunia. Jadi kalau menikah dengan seorang muslimah dia harus asyhadu alla ilaha dulu kan? Kalau mati biar dikubur di kuburan orang Islam harus terbukti asyhadu alla ilahnya. Kalau belum berasyhadu alla ilaha illallah enggak boleh nikah dengan wanita muslimah. Tidak boleh dia dikubur di tempatnya orang Islam karena dia belum berasyhadu alla ilaha illallah. Ini orang dewasa yang mau masuk Islam. Ada lagi yang mengatakan nutup mengucapkan kalimat syahadat itu adalah syarat sahnya iman sama dengan yang pertama tadi. Maka ini ada pendapat bahwa mengucapkan kalimat syahadat itu adalah syarat untuk dianggap saja di dunia. Berarti ada orang nanti ahli surga yang tidak mengucapkan kalimat syahadat, tapi dihukum oleh Allah. Kemudian nanti adalah masalah akidah yang pelik lagi, Bu. Apakah mengucapkan kalimat syahadat itu harus asyhadu alla ilaha illallah? Apa enggak boleh cukup aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah? Ini juga terjadi perbedaan ulama, kebanyakan mengucapkan har, kebanyakan mengatakan harus pakai asyhadu illallah. Tapi jangan dipersulit ya. Maka termasuk Imam Al-Juwaini mengatakan ya boleh sesuai se, sama sesuatu yang sesuai maknanya. Karena Nabi Muhammad bertanya begini ngetes keimanan seseorang, atasyadina alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apakah kau bersaksi wahai perempuan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah? Jawab na'am. Berarti cukup ikrar dengan iya sudah sah Islamnya. Di sinilah maka paman Nabi Muhammad Abu Talib ini orang yang eh, mencoba memahami makna keimanan sampai batas derajat Abu Talib termasuk ahli iman. Tidak usah dicaci maki Abu Talib. Maka ini adalah termasuk pembahasan bagaimana orang-orang kok sampai batas Abu Talib itu disebut sebagai ahli iman biarpun orang-orang pada mengatakan kafir-kafir Abu Talib sebagai ahli iman adalah karena Abu Talib itu sebetulnya sudah mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak dengan lafat ini tapi dengan sanjungan sampai dikatakan maraitu tinan ahsana min tina min Muhammadi saya tidak melihat agama lebih bagus dari agama Muhammad dari menyanjung agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai jadi ini masalah syahadat ya Syahadat harus diyakini yang penting ini. Terpenting kalau orang mau masuk Islam dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga kalau kita melakukan sesuatu dosa yang amat besar yang barangkali mengeluarkan ke Islam sering bersyahadat. Dan nanti ada yang membatalkan syahadat keislaman ini namanya orang ini jadi murtad. Hati-hati di sini. Syahadat kita ini yang sudah kita ikrarkan ini bisa saja hancur gara-gara tingkah laku kita. Misalnya mempercayai adanya Tuhan selain Allah. Nyembah kepada selain Allah, sujud kepada berhala. Mengatakan ada nabi setelah nabi atau mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa yang bisa salah atau mengatakan aku nggak percaya Al-Qur'an itu wahyu, itu keluar dari Islam. Jadi ada kalimat-kalimat yang menjadikan orang itu harus syahadat lagi. Dan dosanya gede. Kenapa kamu gak sholat? Ah gak mau sholat. Memangnya kenapa? Ngapain orang sholat-sholat? Kerjaan amat tuh. Gak ada apa-apanya. Wajib gak? Gak wajib sholat. Siapa yang wajibkan sholat? Kafir mengatakan sholat fardu tidak wajib. Murtad. Jadi ada murtad itu keluar dari Islam itu tidak harus masalah nyembah berhala. Bukan. Mengatakan bahwa Kewajiban-kewajiban itu bukan wajib. Kewajiban yang sudah jelas. Al-ma'lumu minad dini bidorurati istilah akidahnya. Sholat wajib lima waktu semua orang tahu kan? Puasa tahu. Lah kok ngomong puasa Ramadan gak wajib? Murtad. Mengatakan sholat lima waktu gak wajib. Murtad. Maka jangan sampai guyon-guyon ya dalam hal seperti ini. Disuruh sholat, ntar aja lah sholat nomor dua. Eh, hati-hati. Jangan bilang begitulah. Bilang aja nanti, nggak usah pakai nomor dua. Guyonan syariat ini juga ngeri, berbahaya. Merendahkan Allah tanpa disadari kadang-kadang. Merendahkan Allah tanpa disadari. Guyonan biasanya pelawak atau orang yang suka guyon itu kadang-kadang sampai menodai syariat Nabi Muhammad. Guyonan merendahkan Nabi Muhammad. Banyak hal-hal yang harus kita hindari agar iman kita terjaga. Jadi hari ini kita belajar tentang syahadat ya. Asyhadu an la ilallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi ingat kalau ada kelompok yang menganggap orang lain belum masuk Islam kalau belum baiat kepadanya ini adalah tidak benar. Syarat Islam tidak harus bayat kepada partai atau kelompokmu, tidak. Orang bersyahadat asyhadu Allah biarpun di atas gunung sudah Islam dia. Ini yang harus kita perhatikan karena dengar-dengar ada sekelompok orang harus mengucapkan syahadat lagi, dibimbing syahadat, apalagi dimandikan itu orang aneh-aneh ya. Mandi besar iya kalau orang kafir mau masuk Islam sudah balik harus mandi besar karena apa? Mungkin sudah balik kan? Keluar mani dan sebagainya. Tapi kalau belum pernah keluar mani ya sunnah, tidak wajib. Kalau orang Cina masuk Islam punya anak dua, berarti kan sudah senggama ya. Berarti selama masuk Islam harus wajib ya mandi. Tapi kalau masih belum keluar mani, belum melakukan senggama, masuk Islam nggak wajib mandi. Sunnah saja. Ini saja adalah hukum-hukum masalah iman. Barangkali nanti ada ditanyakan untuk masalah syahadat dan ini paling penting. Dan yang harus kita ketahui ternyata bukan masalah syahadatnya. Ternyata syahadat itu gampang, Nanti kita satu persatu Nawakidul iman. Apa sih yang membatalkan keimanan? Itu pun harus kita bahas. Membatalkan keimanan itu apa? Nanti insya Allah harus dijelaskan satu-satu karena orang kalau tidak tahu penyakitnya tidak aman biarpun kita miara ayam nggak tahu penyakit yang berbahaya bisa saja terjangkit penyakit ayam kita. Kalau kita mempunyai apa saja. Jadi ternyata tahu penyakit ini penting. Jangan sampai kita menyirami bunga terus, tak tanya di situ ada rumput-rumput yang mengganggu, tak tanya yang subur apa rumputnya. Ini. Jadi Allah nawakidul iman. Tapi ingat nawakidul iman itu harus ada aturannya, jangan seperti kelompok yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, nawakidul iman tawasul membatalkan iman. Tahlilan batalkan iman. Maulid Nabi batalkan iman. Ini dari mana itu? Nah ini kan berbahaya sekali. Ada sekelompok orang yang dikit-dikit batalkan iman, batalkan iman, batalkan iman, masya Allah. Jadi nggak ada yang benar imannya orang-orang ini. Karena apa? Semuanya batal-batal. Jadi masalah membatalkan iman nanti kita kembali ada Imam Ibnu Hajar Al-Hitami punya. Atau mungkin yang pernah belajar kitab Sulam Taufik Sulam Taufik itu kalau tidak salah di awal-awalnya itu mukaddimah tentang ringkasan dari kitabnya Ibnu Hajar. Barangkali nanti bisa melihat di bab Sulam Taufik nah, Ibnu Hajar punya kitab namanya Qawati'ul Iman ya, masalah qawati' hal-hal yang mengeluarkan Islam yang jika orang itu melakukannya keluar dari Islam itu harus tahu kita nanti. Kemudian oleh yang punya Sulam Taufik diringkes. Mungkin kita membaca Sulam Taufik saja kita perlu nanti dibaca barangkali diingatkan anak-anak baca dua saja. Baca dua atau tiga saja apa yang membatalkan iman insya Allah sebagai mukotimah-mukotimah penjagaan akidah kita. Ini saja insya Allah masalah syahadat. Kemudian yang kedua adalah tuqimu sholat menjalankan sholat. Gambar jelas sholat harus waktu dia zakat menjalankan zakat, sumur Ramadan puasa di Ramadan, hujjal baita dan haji ini statok tak ilahi sabila jika digampangkan jalan untuk haji. Kalau tidak tidak. Kola sodakta. Setelah itu orang yang bertanya itu kok berkata sodakta bener engkau ya Rasulullah. Bingung para sahabat Nabi. Kurang ajar bener ibaratnya begitu ini. Ibaratnya kok seolah-olah kok orang ini lebih tahu dari Nabi Muhammad, cuman tidak diucapkan dengan kalimat kasar oleh sahabat Nabi. Fajib tuh kaget. Lih, ini orang tanya kepada Rasulullah kok tiba-tiba ngomong sodak tak kok bener. Tapi sahabat Nabi tidak pernah mencaci orang. Hanya heran, ini bagaimana tanya ke Rasulullah kok malah ngomong sodak tak bener enggak ya Rasulullah. Dikatakan dalam hadis ta'ajab tuh. Bingung sahabat Nabi. Ta'ajaba dalam riwayat lain ta'ajaba. Pada kagum sahabat Nabi bingung. Ini orang tanya ke Nabi Muhammad kok malah mengatakan, "Benar engkau ya Rasulullah." Loh, tanya lagi dijawab, "Benar engkau ya Rasulullah." Coba. Tak tanya siapa itu? Rupanya itu adalah malaikat Jibril. Nabi Muhammad menjelaskan itu adalah Jibril datang untuk ngajari kamu ilmu agamamu. Oh ya pantesan Jibril ya, wahyu dong itu. Nah. Nah, ini di sini ada namanya orang biarpun di alam makhluk alam lain masuk termasuk masuk malaikat bisa saja menjelma sebagai manusia atas izin Allah, bukan semaunya sendiri ya. Atas izin Allah menjelma sebagai manusia yang dilihat seperti itu. Ini ya, makanya orang pada kaget. Para sahabat Nabi pada bingung. Lebih pinter seolah-olah dari Nabi Muhammad, bukan? Hanya karena Jibril itu yang mendapatkan pesan dari Allah maka seolah-olah tahu, lebih tahu dari Nabi Muhammad Tapi tidak, yang alim adalah tetap Nabi Muhammad Ibril, Sayyidina, Sayyidina Jibril itu hanya membawa pesan wahyu dari Allah Disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini saja Maka mari kita lanjutkan dengan Pertanyaan-pertanyaan Ini adalah masalah keimanan yang pertama ya apa Rukun Islam yang pertama Syahadat Dan insya Allah sudah faham rincian syahadat ya Semuanya kita adalah ahli iman ya Insya Allah nggak usahlah istilah kelompok-kelompok yang Meng, itu kelompok yang mengatakan orang lain belum Islam itu hati-hati. Namanya khawarij kalau zaman dulu. Kafir, kafir, kafir. Jadi sebab orang yang memperbanyak hal-hal yang mengkafirkan itu adalah termasuk orang khawarij. Melakukan dosa besar kafir. Orang khawarij hati-hati. Zaman ini kalau orang dikit-dikit kafir sampai Nabi Muhammad sudah bersumpah inilah ahsya alaikum musyrik Wallahi, sungguh demi Allah, aku tidak akan takut syirik jatuh pada kamu. Lalu apa yang kau takutkan ya Rasulullah? Rebutan dunia. Eh, bukan syirik yang ditakut Rasulullah. Rebutan dunia. Sehingga sampai rela jual masjidnya, jual pesantrennya hanya untuk dunia. Eh, Terus seperti kasus di satu negeri lihat di Saudi waktu itu kan datangkan orang-orang Amerika untuk bunuh siapa? Ingat? Hanya untuk mempertahankan minyak dan sebagainya, lihat. Orang Amerika musuh Allah diundang untuk membantai siapa? Waktu Kuwait, kasus orang-orang muslim semuanya, Masya Allah. Untuk membantai orang-orang Irak dan sebagainya, yang datangkan orang Islam. Dan nah, inilah yang ditakuti oleh Rasulullah itu adalah kamu ini kayaknya bersyahadat tapi ngundang orang kafir untuk bunuh orang Islam itu. Kalau masalah syirik Rasulullah sudah mengatakan, lah aku gak takut urusan syirik-syirik." Tapi yang aku takutkan kamu rebutan pangkat jual agamamu. Itu loh. Kamu rebutan uang sampai kau tinggalkan agama itu. Rebutan dunia sehingga meninggalkan agama. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Lah kok dikit-dikit syirik. Ini kan musibah. Syirik, syirik, syirik, syirik, syirik. Rasulullah nggak takut itu. Ini saja. Wallahu a'lam bisawab. Pada para jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya masalah mana orang kafir, mana Islam. Udah begitu aja, tolong jelaskan yang sejelas-jelasnya supaya kita membedakan mana orang kafir, mana orang Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf Pak Ustadz, barangkali ada yang nanya, nama saya Safuri dari Tenjolayar. Jadi saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya sangat jelas tadi kita jelaskan insya Allah bahasan kita ini bagaimana mengetahui seorang Islam. Orang Islam adalah dengan bersyahadat. Atau orang yang lahir dari anak Islam itu sudah Islam, sudah. Kalau orang kafir yang biasanya ya ke, ke gereja, nyembah berhala dan sebagainya. Hanya Selagi kita di komunitas orang Islam Kita harus khusnudan semuanya itu Islam Sehingga sampai di dalam kitab fikih Kalau ada sembelihan kambing Di tengah-tengah kaum muslimin Itu halal nggak usah dikatakan itu daging haram Karena orang Islam pasti nyembelih Tapi kalau ada daging di tengah-tengah orang kafir Gimana kira-kira Kan begitu jadi orang Islam itu nanti insya Allah itu yang kita bahas ini rukun Islam itu orang disebut sebagai seorang Muslim adalah ini rukun Islam orang disebut sebagai orang Muslim adalah yang sudah bersyahadat itu kalau dia asal dari orang kafir berasyhadu Allah la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini kemudian menjaga syariat-syariat Nabi Muhammad maka dari itu untuk tahu bahasanya orang itu Islamnya terjaga atau tidak nawakidul iman yang membatalkan keimanan nanti ada satu dua akan disebutkan insya Allah pertemuan yang akan datang. Jadi sangat jelas kalau orang Kristen kafir ya, orang Yahudi kafir, orang Buddha kafir, globalnya seperti itu. Orang yang membah berhala biarpun katanya orang Islam juga kafir ya. Termasuk percaya kepada Nyi Roro Kidul ini termasuk bagian daripada hal-hal yang semacam itu karena mengakui Nyi Roro Kidul sebagai penguasa keluar dari Islam murtad. Mau percaya sama Nyi Roro Kidul ya. Apalagi yang nyupang, murtad. Keluar lagi apa? Ini adalah hal-hal yang membatalkan keimanan. Ada lagi mungkin yang ditanyakan yang kedua. Lagi? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya pernah menyaksikan pernikahan yang istrinya Islam, tapi e, suaminya itu Kristen. Kemudian dia berusaha belajar termasuk baca Sahadat. Jadi waktu ijab kabul itu dia mengucapkan syahadat dan bacaan-bacaan lainnya, dia berusaha hafal, tapi tidak masuk ke itu. Jadi waktu ditanya sah, kita nggak berani ngangguk karena itu tahu bahwa itu tuh Protestan. Nah itu apakah itu termasuk masuk Islam atau tidak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendapat penjelasan bahwa di antara malaikat itu ada yang diangkat dari golongan manusia yaitu Balya Ibnu Mulkan yang jaga air, kemudian Kursani yang jaga besi. Itu apakah ada riwayatnya bagaimana orang ini kok sampai bisa diangkat menjadi malaikat? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah sebetulnya kaidahnya sangat jelas. Jika seorang Kristen atau Yahudi dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dia sudah menjadi orang Islam. Cuman permasalahannya kadang-kadang ada yang bohong. Dia bersyahadat hanya pengen menikah. Karena kejadian beberapa ini ini barusan kita kedatangan satu orang suaminya sekarang sudah kafir lagi. Karena dia masuk Islam waktu bersyahadat saja. Setelah punya anak dia keluar lagi pengen narik anaknya Sampai di namanya di Sulawesi itu ada seorang pastor namanya Ahmad. Nah, namanya Ahmad. Jadi dengan nama yang luar biasa. Jadi ada orang yang memang bohong dan kita tidak tahu. Maka harus kita itu sebetulnya selagi belum terbukti jangan buru-buru lah. Ya, jangan buru-buru. Apalagi sudah telanjur pacaran telanjur naudzubillah ya ketemu lama akhirnya apa syahadatnya ya karena pengen dapat kan syahadatnya pengen dapat kadang-kadang seperti itu ini kan ada kedatangan satu orang suami saya setelah menikah balik lagi ke kafir nggak pernah ke masjid malah balik ke gereja terus gimana ya setelah selesai pernikahanmu langsung terlepas pernikahan itu nah jadi ini kalau masalah sahnya nggak susah Bahkan tidak boleh kita menunda kalau ada orang berkata saya mau masuk Islam sekarang, langsung wajib masuk Islam. Sampai Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Rawdoh, kalau ada seorang ustadz di atas mimbar, lalu ada seorang kafir mengatakan, ustadz saya ingin masuk Islam, kok mengatakan nanti dulu, sudah kafir ini orang. Ustadz ini, kenapa ridho dengan kekafiran biarpun sedetik. Jadi kalau biarpun kita di atas mimbar, kecuali waktu sholat ngadep kepada Allah, kita di atas mimbar ceramah orang matan, ya Ustaz saya Kristen, misalnya Buya saya Kristen pengen masuk Islam, langsung asyhadu Allah ilaha illallah, jangan ditunda satu menit dua menit, karena ridho kepada kekafiran biarpun dua menit ini juga mengeluarkan kita dari Islam ngeri. Jadi langsung disambut ada orang pengen syahadat syahadat, tapi ingat syahadatnya karena Allah bukan karena pengen nikah kan gitu musibah. Nah ini banyak yang semacam ini, maka kita harus hati-hati. Harus hati-hati dalam hal yang demikian ini. Banyak orang yang masuk Islam tulus, banyak. Orang yang masuk Islam tulus banyak. Kita punya teman-teman juga Masya Allah tulus. Masuk Islam bahkan lebih khusuk daripada orang yang Islam sendiri. Lembut. Omongannya Masya Allah, insya ya. Biasanya cirinya nggak banyak ngomong gitu ya. Nggak banyak ngomong, cerewet sana, cerewet sini. Ini biasanya dari sebelumnya sudah sering bual gitu gitu penjual jamu ini, tidak banyak ngomong orangnya masya Allah dan banyak di antara orang-orang yang betul kan kita kebanyakan orang mengaku mualaf tapi nipu ada ada orang mengaku mualaf tapi nipu sering datang ke sini kemarin ada marah-marah di masjid sini berjanji ngomong katanya di Jawa ini ulamanya tidak memperhulikan saya saya mau masuk Islam masa nggak boleh nah, ini pasti bohong ini masa masuk Islam nggak boleh ya akhirnya ndak sampean yang benar di masjid itu ngamuk langsung pergi sudah sudah Katanya, saya tidak butuh duit, saya mau masuk Islam. Saya tidak butuh, saya punya duit. Ya sudah, kalau punya duit, Alhamdulillah. Terus saya tanya, kan kasihan. Punya duit tidak untuk jalan? Saya mau jalan kaki sudah biasa. Loh, tadi banyak duit, kamu mau jalan kaki gimana ini? Ini ada di masjid, ada anak-anak ini agak ribut di masjid situ. Habis sholat, rupanya dia mengatakan, katanya, kiai-kiai. Dia orang dari Sulawesi, dari Sumat eh, uh, Sumatera. Dia mengatakan bahwa kiai-kiai di Jawa itu enggak perhatian. Saya mau masuk Islam dilarang. Lili. Pasti bohong. Apalagi nisbatkan ke akim, ke ulama-ulama buntut, ke ulama ini katanya saya mau masuk Islam enggak boleh. Wah, itu pasti bohong lah orang begini. Ulama rindu ada masuk Islam ah, enggak? Kan gitu. Sekarang kita masuk Islam berapa orang di sini sudah? Enggak usah rame-rame acaranya, yang penting syahadat dulu baru nanti. Lanjutannya. Jadi kalau yang bohong banyak, biasanya cerewet orang yang ngomong-ngomong tak apa? Ngambil HP-nya anak-anak. Kan ada. Ada anak-anak mau masuk, eh, tak tahu apa? Banyak ngomong. Oh, tak tahu HP-nya anak-anak. Anak-anak ada punya HP baru hilang. Ninggalin apa? Celana, sarung sama apa? Baju kokonya anak-anak di bawah sudah karena hilang. Alasannya beli koran. Nah, ini kan ada ini. Kayak begitu ada. Jadi memang hal-hal yang semacam itu. Tapi yang tulus banyak. Yang tulus banyak. Inilah. Ada lagi juga mohon maaf ada yang suka menyebar fitnah itu kadang-kadang mereka itu rupanya juga masih ada ini informasi dari beberapa teman memfitnah dari kiai ke kiai. Sampai datang ke sini berjam-jam, satu orang rupanya menyebut beberapa teman kita. Kiai-kiai katanya dia begini, sudah kamu jangan ngomongkan kejelekan orang. Tidak punya ilmu tapi suka ceramah, suka menyampaikan, tidak punya ilmu. Ada batasannya dong, kan begitu ya. Tidak harus belajar dulu menuntut ilmu baru. Kadang-kadang menyampaikan, nah ini. Jadi ada ciri-ciri kejujuran tuh Allah akan menunjukkan nanti. Kalau belum waktunya, ceramah itu ada batas anak kita. Kalau belum punya ilmu ya jangan ceramah. Kalau ceramah yang sekedar yang diketahui, yang diajari, jangan asal ngomong. Tiba-tiba tanya mencaci ini sampai mempermasalahkan gelar Habib, mempermasalahkan gelar Buya, mempermasalahkan gelar ini. Eh, rupanya datang duduk ke sini tiga jam nyaci waki semuanya ini. Akhirnya dapat informasi dari laki yang mualaf. Sudah beberapa tahun yang lalu masuk Islam ada ke tempat kita mualaf. Tidak usah disebut namanya, masya Allah habis kiai-kiai. Setelah dapat informasi dari beberapa teman di Atakwa, rupanya memang dia adalah biasa masuk ke rumah gereja juga masih ada, sering ngobrol-ngobrol. Jadi kejujuran ini. Jadi kalau, ada orang masuk Islam ingat harus disambut ya. Adapun masalah kejujuran kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memang banyak memang ada yang semacam itu. Dulu waktu di takwa Waktu ada pengajian itu ada satu orang mengatakan Saya itu belum masuk Islam sudah menghajikan 400 orang muslim Wah hebat ya Membangun 250 masjid Sekarang saya diusir oleh orang tua saya Sekarang saya hanya tinggal di hotel Hotel mana? Ada Hotel mana? Ada Katanya mau nyumbang nanti insya Allah akan bangun pesantren untuk Buya Nanti dibuatkan berapa hektar bangunnya berapa Sudah. Ada lagi ini cerita Sama Ustadz Sulaiman ada di sini mungkin Ingat nggak? Ada orang mengaku karena dia adalah anaknya pastor yang dapat kepercayaan dari Amerika, saya punya dana miliaran sekarang. Saat hati aku, saat terlalu gede, tidak usah banyak-banyak, 200 ribu tidak usah miliaran. Miliaran ini adalah dana untuk kristenisasi. Jadi dana itu di tangan saya harus segera dicairkan. Pertama kalau hukumnya gimana? Selagi dana untuk menghancurkan umat Islam belum berantas. Masa jangan katanya ini nanti harus bahasanya memang canggih. Kalau ditawarin mobil kita nggak mau, kita tuh membawa duit kurang kuat mobil ini. Harus mobil yang cepat. Hebat. Nanti kita langsung beli saja. Beli. Saya pengen pokoknya punya rumah samping Buya ini. Ah, ada begitu. Di tengah perjalanan minta SMS, tolong kirim saya pulsa. Belum, belum, belum. Kirim saya pulsa. Saya di tengah jalan. Gimana saya ngirim pulsa? Belum bisa ngirim pulsa. Jawabnya apa? Gimana saya akan percaya ngirimi pulsa saja nggak bisa? Gimana kita akan jadi saudara? Wah, mulai ini. Ada apa dengan orang ini? Ya, Masya Allah. Jadi banyak orang-orang yang semacam ini dusta. Kita banyak. Tempatnya kiai biasanya tempatnya didatangi orang-orang aneh-aneh begitu. Ya, makanya. Ya, ah, makanya. Tapi ingat banyak yang tulus. Termasuk kita punya anak putri yang mu'alaf juga. Itu Masya Allah. Semoga Allah menjaganya. Lihat mulai dari pakaian, dari berangkat datang dengan pakaian yang sangat sederhana. Sederhana maksudnya apa? Pas-pasan ya. Mepet semuanya tapi menjadi bajunya besar. Ini adalah kita bangga anak kita masuk Islam. Salah satu anak kita masuk Islam dan saat ini sangat menjaga, sudah bisa membaca Al-Qur'an. Khusus Allah, semoga Allah menjaganya. Ada yang tulus, banyak yang tulus. Dan orang kalau sudah masuk Islam dosa yang dulu dihapus. Makanya setiap ada orang masuk Islam di sini langsung tak suruh doain yang banyak karena tidak punya dosa. Doain pondok ini makmur, doain ini, doain ini, doain semuanya karena dia belum punya dosa. Sebab janji al Islam ya jubu makoblah. Islam itu menghapus dosa yang lalu. Ada orang kok baru masuk Islam cepat minta doa itu, belum punya dosa. Sebab kalau keluar sedang lirik haram nanti ini jadi selagi masih baru bersyahadat ini adalah bersih dari dosa minta doa yang banyak doain saya begini doain ini doain doain doain ini mas ada masya Allah termasuk beberapa waktu yang lalu ada juga seorang tapi belum datang lagi Katanya pesilat ya. Pesilat mana? Mungkin ada yang membawa ke sini. Seorang pesilat namanya siapa? Yohanes ya. Masuk Islam minta ganti nama ya sudah Yohanes itu namanya Yahya, saya ganti namanya sama dengan saya ya. Plek, plek. Jadi ente namanya jadi dari Irian masuk Islam juga. Itu sudah dihitan, langsung kita ajari untuk apa langsung susu sholat kita masya Allah masuk Islam insya Allah orang-orang tulus seperti itu menikah dengan orang ini termasuk jamaah istrinya. Tapi dia adalah orang-orang memang kalau perubahan dari Kristen ke Islam itu orang-orang hebat biasanya. Yang masuk Kristen ini biasanya orang-orang kelaparan ya, orang kurang duit ya. <laughs> Tapi kalau orang yang benar-benar hebat. Tapi sebaliknya kalau ada orang Kristen apa apa ada orang Kristen yang masuk Islam itu karena duit juga ada. Biasanya memang tidak punya duit. Pengen cari masalah ya. Jadi kemana-mana jadi mualaf seperti suatu ketika mohon maaf kita disangken di daerah Pontianak itu ada 47 kakak masuk Islam. Kita datang ke situ. Orang Dayak masuk Islam, Masya Allah kita turun dari mobil, babi hitam. Kita kan takut ada babi hitam. Katanya nggak apa-apa. Iya menurut ente nggak apa-apa, saya takut ini. Nah, saya mikir-mikir nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mereka kayak ayam. Nah, maklum, mas, maklum ya masih baru masuk Islam. Ada satu musola atau satu masjid, subhanallah, tidak pernah dibuka karena nggak ada yang ngajari sholat. Merasa berdosa kita. Rupanya ada satu orang kerjaannya nyari dana. Pernah datang ke rumah mertua, kadang dikasih tustel, dikasih duit, kasih ini. Rupanya apa? Memang dia mualaf, tapi mualaf teman-temannya jadikan proyek cari duit. Duitnya nggak nyampe, makanya dimusuhi. <laughs> Jadi ke kota itu hanya saya punya program ada mualaf 47 kakak ini dapat duit bisa naik haji, biar segala macam. Ini hati-hati, ada orang-orang semacam ini. Nah, ini mohon maaf. Jadi insya Allah anda dengan orang mu'alaf pertama harus Anda sambut. Tapi didik karena mereka berangkat dari orang yang tidak kenal Islam Harus anda didik dengan pendidikan Islam yang baik Akhlak yang mulia, dihormati Itu adalah orang-orang mualaf Bahkan sampai berhak mendapatkan zakat Kapan itu? Bukan selamanya mualaf dong Kadang-kadang masuk Islam lima tahun katanya mualaf Sudah kuat kalau lima tahun bukan mualaf lagi Lima mu'alaf itu baru masuk Islam dalam beberapa satu tahun karena belum punya teman, punya ilmu itu mu'alaf. Tapi kalau sudah puluhan tahun bukan mu'alaf, bekas mu'alaf sudah kuat sekarang. Mu'alaf itu orang yang perlu dilembutkan hatinya karena baru kenal Islam. Nah ini, ini saja. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang kedua masalah apa tadi pertanyaannya? Hah? Oh Masya Allah itu tidak ada riwayat seperti itu Jadi malaikat adalah malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya Dan manusia diciptakan dari tanah Itu tidak ada Tidak ada manusia yang jadi malaikat Hanya manusia bisa punya perangkat melebihi dari malaikat Kalau manusia jadi malaikat tidak ada Adapun malaikat uh, Ada dalam kisah itu malaikat yang, men, yang mengatakan kepada Allah Ya Allah Kenapa kau jadikan manusia semacam itu Dan riwayat itu masih banyak ditolak oleh para ahli hadis eh, Eh, kisah kisah malaikat yang mengkritik Allah. Ya Allah, kenapa kau jadikan manusia itu? Yang selalu bermaksiat dan sebagainya. Akhirnya malaikat itu diberi hawa nafsu, suruh turun ke bumi, akhirnya melakukan kemaksiatan. Tapi itu juga hadis yang tidak dibenarkan oleh ulama. Karena itu adalah merendahkan ya. Masa malaikat akhirnya bermaksiat, akhirnya dikutuk melakukan zina. Karena melihat perempuan syahwat, melihat ini, akhirnya tidak mampu melaksanakan. Tapi ingat itu hal-hal yang semacam itu tidak benar. Masa malaikat jadi seperti itu. Tidak. Ada memang cerita ya malaikat yang karena melihat manusia membuat kerusakan pengen biar saya yang ngurusi. Oleh Allah diberi hawa nafsu turun ke bumi kayak manusia. Akhirnya dia melakukan zina dan sebagainya Akhirnya dikutuk, ditaruh dia oleh Allah dihukum Sekarang katanya dihukum Satunya di bintang Suraya Yang satunya adalah di di, di bukit yang nanti akan keluar Ya'jud wa Ma'jud Ini adalah kisah-kisah yang tidak boleh dihadirkan Malaikat-malaikat Manusia tidak akan bisa menjadi malaikat, tapi manusia punya pangkat bisa lebih dari malaikat. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh. Salam. Jadi saya mau tanya Pak Ustadz, apakah siar itu bisa dilaksanakan di dalam mall? Karena selama ini Mall itu kan kalau minggu misalnya hiburan berdatangan band, artis dan sebagainya. Nah di situ juga terjadi banyak keributan-keributan. Lalu ada beberapa teman kita yang marketing untuk diskusi. Kalau ini memang mungkin bisa dilaksanakan, saya bilang mall juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari itu. Artinya pengunjungnya itu kan ibu-ibu yang soleh, bapak-bapak dan orang-orang yang punya duit. Nah, apalagi misalnya malnya itu lalu dilengkapi dengan peralatan sholat dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang ini diperkenankan, mungkin nanti ada salah satu yang kita mulai melaksanakan itu. Artinya mal itu artinya mal Islami yang setiap minggu atau setiap bulannya mungkin ada tablik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kaidahnya adalah semua tempat jika punya dua makna mengurangi kemaksiatan dan menambahkan ketaatan maka itu boleh dilakukan tapi ada satu cerita ya dulu ada ya namanya guyonan tapi masuk akal memang waktu ada seorang kiai main film orang kan berbondong-bondong ya ibu-ibu di kampung pengen lihat kiainya main film ya bagaimana masuk gedung kan seumur umur tidak pernah masuk gedung setelah masuk gedung film, ibu-ibu pada komentar, bapak anak-anak muda itu, eh bagusan ekstra filmnya daripada film Pak Kiai ya. Ah, akhirnya dia jadwal hari akad depan. Akhirnya sudah tahu masuk gedung film, ingat jadwalnya, kiainya sudah tidak punya film lagi, maka dia jadi penonton film. Nah, kalau memang untuk komunitas orang mall barangkali tidak ada masalah. Tapi kalau sampai orang kampung nanti alasannya mau nonton kiainya, tak taunya besok kiainya nggak ada, lihat ah nonton yang lainnya. Jadi syiar kita kalah. Kalau kita bisa istiqomah dan kuat di situ untuk komunitas mall, bagus. Tidak ada masalah. Tapi yang kita khawatirkan adalah orang yang tidak pernah kenal mall, kenal mall gara-gara kita. Orang yang nggak pernah ketahui gedung film, kenal gedung film gara-gara kita. Nah, ini seumur-umur nggak tahu hanya karena kiainya nonton main film maka pengen datang. Masuk dan ini betul. kayaknya masuk gedung film berbondong-bondong pakai truk. Karena ada orang yang promosikan, ada yang biaya ini murah ini, mumpung kiai ini. Ini adalah termasuk maksudnya adalah membidik dunia film dengan dakwah. Tapi yang namanya gedung film kan harus dilihat di gedung tertutup, gelap ya. Lagi perempuan kumpul segala macam, belum lagi nanti di situ kan juga ada propaganda dari film-film yang lain. Ya betul komentarnya. Rupanya apa? Film yang lain lebih bagus dari film Pak Kiainya. Benar. Nah, <laughs> gitu. Musibah nanti. Jadi tidak ingin. Kalau memang bisa bagus buat syiar. Termasuk ada di Jakarta itu namanya Pasar Raya miliknya Menteri Pak Latif dulu ya. waktu Latif. Kita Masya Allah saya terkagum kita. Kita juga punya jadwal di situ. Nanti ke depan untuk di situ untuk bisa rutin Insya Allah. Luar biasa. Itu masjid mual itu memang betul-betul ada syiar di situ. Di atas itu besarnya luar biasa masjid di atas mall. Dahsyat ini. Bukan seperti di tempat di di daerah-daerah kita yang dapat bagian musola kecil tapi alhamdulillah masih ada musolanya ya. Jadi kalau bisa syiar boleh. Kalau Anda Anda punya kemauan barangkali sudah wajib waktunya. Buat syiar yang berwibawa. Datangkan orang-orang yang punya pengaruh di dalam urusan seperti itu. Dan istiqomah. Itu boleh. Termasuk kita juga menembus menembus eh, mal-mal itu dengan pengajian sederhana karyawan-karyawati itu ajalah kemampunya. Kalau di, di setting lebih berha, lebih hebat lagi boleh. Yang sekiranya berwibawa, orang-orang menengah ke atas bisa hadir. Itu bagus. Biarpun dakwah tidak ada menengah ke bawah, menengah ke atas, nggak ada. Tetapi kadang-kadang perlu dikemas. Kalau dakwahnya begitu monoton, kadang-kadang orang jenuh. Pengen gaya model semacam-macam. Kadang-kadang harus pakai bayar ya. Ada pengajian sehari semalam sejuta lima ratus kan ada. Sejuta lima ratus. Tapi kalau masuk TPQ itu seribu lima belas ribu sebulan sudah keberatan ya. Padahal itu adalah satu bulan. Ilmunya lebih banyak daripada sehari semalam. Tapi kadang-kadang ada orang yang punya derajat kesombongan tertentu harus diikuti untuk diluluhkannya. Tidak bisa kita membeli hati itu hanya dengan dengan murah. Ada orang yang punya jiwa kesombongan ya, pengajian pun harus pakai grup orang menengah ke atas, orang elit. Kalau sumpah ikut pengajian kumuh nggak mau. Ah, sorry deh. Padahal ilmunya bisa lebih banyak di tempat yang biasa. Tapi kita harus ladeni manusia yang berbeda-beda, tidak kita tidak, tidak bisa kita samakan. Menteri suruh belajar sama ini ya kadang-kadang susah kecuali menterinya Umar bin Abdul Aziz, presidennya Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Khattab yang rela jalan-jalan. Sekarang mau jadi pejabat kita aja kadang-kadang duduk sini nggak enak, duduk di kursi itu eh, duduk bawah sudah nggak bisa katanya. Pahanya sakit duduk di bawah. Padahal dulu tuh kesot ya. Ada orang sombong itu. Tapi insya Allah pejabat kita orang soleh semua. Insya Allah Allah memberikan kepada mereka kesolehan. Ini ini boleh. Mangga diadakan yang bagus, dikemas yang bagus, Islami, jangan tanggung-tanggung. Tapi syiar yang punya kuat bisa mempengaruhi kiri kanannya. Ini adalah luar biasa. Jadi prinsipnya dua. Kita boleh mengajarkan di tempat maksiat satu syiar asalkan bisa mengurangi kemaksiatan. Minimal di jam itu mereka tidak bermaksiat. Satu. Kedua ada manfaat lain. Boleh saja wallahu a'lam bishawab. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiarti dari Desa Tenjel Mungkin Bapak Buya asing karena kami baru pertama. <laughs> pertama yang dan seterusnya nanti. Insya Allah. Eh, insya Allah. Baru pertama karena saya telah membeli kaset yaitu yang berjudul eh, bid'ah. Jadi saya mencari mencari mencari alamat Pak Buya. Enggak ketemu, barulah ke sinilah <laughs> Alhamdulillah. Nah, saya mau tanyakan ini masalah eh, sahadat. Sahadat itu kadang-kadang sepintas itu ngedenger itu ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Ada wow mungkin ya. Wa ashadu alla ya. Tapi kadang-kadang sepintas ngedenger ashadu alla ilaha illallah ashadu anna muhammadur rasulullah. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Karena kita ini orang bodoh baru belajar. <laughs> mohon mohon diterangkan supaya kita bisa nanti kepada rekan-rekan bisa memberitahukan jadi hilang wawnya aja wa ashadu anna muhammadur rasulullah ama ashadu alla ilaha illallah gitu jadi wawnya tuh nggak dibawa bagaimana itu Pak Buya rupanya cukup sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah terima kasih kalau sudah berkenalan dengan satu kaset bid'ah itu salah satu kaset yang kurang nyaman didengar nanti karena masalah-masalah berat ya. Nanti ada lagi bisa masalah bagaimana berbakti ke orang tua, bagaimana membina keharmonisan rumah tangga, bagaimana agar kita bisa ikhlas. Masih ada CD-CD yang lainnya yang melembutkan hati. Boleh terima kasih atas kehadirannya. Jadi wawu di situ wawu tambahan. Jadi tidak disebut pun tidak ada masalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Sehat itu adalah asyhadu alla ilallah wa itu dan Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah dan enggak pakai dan pun adalah syahadat asyhadu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan itu maknanya dan jadi tidak perlu dihadirkan tidak ada masalah ya. Maka tidak merusak, pakai pun tidak merusak, tidak dipakai pun tidak merusak maknanya. Kalau orang mau bersyahadat kecuali kalau ada nas di dalam Al-Qur'an atau nas hadis atau adzan tidak pakai waw karena sudah ada berhentinya asyhadu alla ilaha illallah. Tidak usahlah wa asyhadu tidak pakai waw karena sudah berhenti selesai. Nah, karena kalau disambung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna karena disambung ya harus ada penyambungnya. Wawu penyambung atof. Baik. Ini saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تحذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم ya Allah kukuhkan iman kami ya Allah kukuhkan iman kami ya Allah jagalah hati kami ya Allah Wahai dat yang maha menyaksikan hati kami Jagalah tingkah laku kami Wahai dat yang menyaksikan tingkah laku kami Ya Allah Dan jadikanlah hati kami Hati yang senantiasa menyadari bahwa engkau menyaksikan kami Ya Allah Jadikanlah hati kami adalah hati yang menyadari bahwa Engkau senantiasa menyaksikan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai hati kami hati yang lalai, hati yang lalai, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. bahagia di dunia dan di akhirat dan berikan kepada kami keturunan yang soleh solehah keturunan yang soleh solehah yang bisa membahagiakan kami kelak di dunia ya Allah dan di akhirat berikan kepada kami keturunan-keturunan orang-orang yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah engkau sungguh maha kuasa ya Allah engkau sungguh maha kuasa ya Allah dan jauhkan ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang yang tulus ya Allah Kirimkan kepada kami orang-orang yang tulus ya Allah Suami kami, istri kami, anak-anak kami, teman kami, sahabat kami ya Allah Jadikanlah mereka orang-orang yang tulus ya Allah dan jauhkan dari kami orang-orang yang pendusta ya Allah. Jauhkan dari kami orang-orang yang tidak tulus ya Allah. Jauhkan kami orang-orang yang tidak baik ya Allah. Sungguh kami adalah orang lemah ya Allah. Takut jika bersama kami orang yang tidak baik akan tergoda hati kami ya Allah. Kami memohon kepadamu dengan kelemahan kami ini ya Allah. Kirimkan kepada kami santri yang baik, santri yang tulus, guru yang baik ya Allah. Dan jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan dan menyesatkan. Jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan dan menyesatkan ya Allah. Jauhkan kami dari murid-murid yang menjerumuskan dan menyesatkan ya Allah. Jauhkan kami dari suami yang menjerumuskan dan menyesatkan ya Allah. Jauhkan dari istri yang menjerumuskan dan menyesatkan ya Allah. Jauhkan kami dari teman-teman yang menjerumuskan dan menyesatkan ya Allah dan jadikanlah teman kami, suami kami, istri kami adalah orang yang senantiasa membimbing kami untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjang panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan cabutlah nyawa kami kelak ya Allah dalam keadaan kami penuh keimanan, dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami, dalam keadaan kami mengabdi kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat kau murka pada kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat kami durhaka kepadamu. Kami sungguh takut mati dengan sejelek-jelek kematian.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 Al-Fatihah. Surat al-Ladina an'amta alaihim wa mahdhubi alaihim Amin ya rabbal alamin. Minta hadiah Fatihah sekali Ibu, para Bapak. Kita ingin bahasanya radio kita ini segera berfungsi ya. Kemudian satu lagi kita ingin punya televisi Islami. Sudah ada tanda-tanda di sini. Semoga Allah memudahkan kami untuk mempunyai televisi Islami yang 100% Islam sehingga kalau kita pergi diputar televisi tidak akan ragu lagi. Semoga ada yang dimudahkan dan orang-orang yang sudah didekatkan kepada hal ini semakin dibuka hatinya sehingga dalam waktu dekat kita punya televisi Islami yang benar-benar Islami karena sudah ada tanda-tanda ke arah ini maka kita minta tambah doa minta tambah doa semoga Allah mudahkan semuanya dan semua orang membantu kami diberi ketulusan dan keikhlasan dilipat gandakan hartanya yang baik yang halal sehingga makin bisa membantu pesantren ini dan pesantren yang lainnya membantu dakwah umat Islam berkat Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wallahu amin ya rabbal alamin Mohon maaf dan mohon tak selalu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.